Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan muqarrar tauhid masih tentang syurut uh, eh, la ilaha illallah syurut tauhid. Sekarang as-salisu yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ikhlas yang menafikan kemusyrikan Al-ikhlasu lughatan, ikhlas secara bahasa itu adalah at-tasfiyatu wa tanqiyah. At-tasfiyah wa tanqiyah. Tasfiyah apa? E, pembersihan, tanqiyah juga pemberian e, apa pembersihan kan safa yusoffi tasfiyatan naqqa yunaqqi tanqiyatan jadi membersihkan wa tajridu syai' wa ifraduhu wa azluhu anis tajridu syai' memurnikan sesuatu ifraduhu wa ifraduhu dan apa menunggalkannya wa azluhu dan e, apa mengasingkannya menjauhkannya anis dari segala yang mengotori jadi membersihkan sesuatu atau menjauhkannya dari segala yang mengotori yang meng, apa eh, mengkontaminasinya. Wa haqiqatul ikhlasi, hakikat ikhlas itu ia adalah tajridu qasdi taqarrubi ilallah ta'ala an jami'i syawa'ib syirki. Adalah memurnikan maksud taqarrub kepada Allah Ta'ala dari semua kotoran-kotoran syirik. Jadi memurnikan uh, apa uh, tujuan takarub kepada Allah dari segala apa uh, apa kotoran-kotoran kotoran kemusyrikan. Jadi maksudnya ketika mengucapkan la ilaha illallah itu harus disertai pengosongan diri dari syirik. Ketika masih ada syirik berarti tidak tidak sah Eh, kalimat tauhid yang dia ucapkan. Wa dalilul ikhlas, dalil ikhlas qauluhu ta'ala fir, eh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Ala ingatlah, lillahi hanya milik Allah lah ad-dinu al-khalis. Ad-dinu ketundukan al-khalis yang murni. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mukhlishina memurnikan ketundukan hanya kepadanya lagi apa memurnikan tauhid dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan itulah din yang al-qayyimah. Di sini mukhlisina lahuddin, eh memurnikan seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Makanya ketika uh, orang uh, melakukan uh, ibadah kepada Allah tapi disertai dengan kemusyrikan itu tidak memurnikan ketundukan. Wa minas sunnati dan dari as-sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah seraya murni dari lubuk hatinya. Rawahul Bukhari. Ketika murni lubuk dari hat, eh, apa lubuk hatinya berarti apa? Dia mengosongkan segala yang menodai tauhid ini. Itu meninggalkan segala kemusyrikan. Karena kalau ada syirik e, di luar pasti berarti ada syirik di di dalam. Ketika di dalam dibersihkan, otomatis di luar juga bersih. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan wa aslul islami pokok Islam itu لا إله إلا الله wa anna muhammadan rasulullah faman talaba bi ibadatihi riya'a wa sum'ata falam yuhaqqiq syahadata alla ilaha illallah pokok Islam itu adalah saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah barang siapa mencari ria dan sum'ah di dalam peribadatan kepada Allah, maka dia itu tidak merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya ar rabiu yang Keempat, as-sidqu al-munafi lil kazib. Jujur yang menafikan kebohongan. Wasidqu sidku itu jujur itu mutabaqatul kalami lil waqi'i. Ya, mutabaqah keselarasan ucapan dengan realita. Reali, ucapan eh, apa orang mengatakan ini realita juga sama berarti dia jujur. Ketika orang mengatakan ini tapi realitanya tidak, berarti tidak jujur seorang eh, kan di, di apa di Al-Qur'an minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Di sini kan mereka sebelum perang Uhud kan berjanji kalau seandainya tidak ada perang saya akan memperlihatkan kepada Allah itu kan. Nah, terus mereka benar-benar itu kan membuktikan apa yang diucapkannya. Itu namanya jujur. Eh, ketika orang umpamanya uh, dia uh, umpamanya menjaharkan tauhid terang-terangan tapi ketika umpamanya uh, dia uh, diuji tapi tidak apa dia putur berarti tidak jujur dalam apa uh, apa yang diucapkannya itu jadi jujur itu selaras antara ucapan dengan realita fala budda an yaqulaha sadiqan min qalbihi harus mengucapkannya itu seraya jujur dari lubuk hatinya yuwati'u qalbuhu lisanahu hatinya selaras dengan lisannya hatinya selaras dengan lisannya makanya orang munafik gitu kan ya mengatakan nashhadu innaka ya rasulullah lisan mengatakan apa rasulullah tapi hati tidak tidak tidak jujur. Jadi jujur itu eh, selaras hati, lisan dan luar. Hati e, kalau e, hati tidak jujur pasti di luar juga. Tidak sebenarnya, cuma kadang orang munafik kan menampakkan di hadapan temannya kekafirannya itu. Amma idza qalaha bilisanihi fil zahir wahwa kazibun fil batin fahwa munafiqun. Adapun kalau dia mengucapkan dengan lisan secara zahir pada batinnya bohong, maka apa dia? Munafik. Wan nifaqu huwa izharul tasdiqi wa ibtanut takzibi au izharul imani wa ibtahanul kufri. Nifak itu menampakkan pembenaran dan menyembunyikan pendustaan atau menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran dalil sidik wa dalil sidiki qauluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin alif lam mim apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diberikan ujian sesungguhnya kami telah benar-benar memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka di mana kami mengetahui di mana Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi maksudnya di sini uh, ujian itu yang menampakkan kejujuran dan kebohongan itu. Jadi di sini e, bentuk kebohongan kebohongan klaim iman itu ketika ada apa? ujian gitu kan. ketika ternyata tidak selaras atau apa yang diucapkan dengan ketika dia mendapatkan ujian berarti dia tidak jujur dalam keimanannya. Wa minas sunnati ma sabata fi sahihaini an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, hadis as-sahihain dari Muadz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sadiqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak seorang pun bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad Rasulullah seraya jujur dari lubuk hatinya melainkan Allah haramkan neraka terhadap orang tersebut. Jadi asidku. Kemudian selanjutnya al al-khamisu al-mahabbatu, kecintaan. Al-mahabbatu mailul qalbi ila syai'i eh, wal unsu was sururu bihi. Kecenderungan hati kepada suatu al-uns apa tentram ya dan bahagia dengannya. Ayat mahabbatu kalimat tauhid wa madallat alaihi. Mencintai kalimat tauhid dan apa yang ditunjukkannya. Mencintainya berarti apa? Dia merasa tentram dengan tauhid itu. Tentram, tenang dengan tauhid itu sehingga ketika ada apapun yang menimpa dia, dia apa? Tetap komitmen. Kenapa? Karena merasakan ketenangan ketika komitmen dengan tauhid. Wadid duha al karahiyah. Lawannya adalah karahiyah kebencian itu waya bu'adul qalbi wa nufratuhu nzi'ajuhu. Itu jauhnya hati, nufrah, nufrah itu lari ya. Uh, eh, ajuhu dan apa? Uh, terganggu ya, tidak tenang dengan tauhid ini. Jadi ketika orang tidak bukti orang yang tidak suka dengan tauhid ketika diajak apa kepada la ilaha illallah diajak kepada tahkim syariat Allah apa dia apa tidak suka itu kan dalam arti e, apa ya mata apa kerung itu kan ini tidak suka itu kan jadi hatinya mengingkari kan kelihatan orang suka dengan tidak suka itu kan? dari raut wajah juga kan kelihatan dari apa ucapan yang dilontarkan juga walaupun dia tidak terang-terangan tapi apa dari lahnul qaulnya kebaca itu kan dalil mahabbah dalil mahabbah qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai kepada tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi orang-orang e, di sini kan sudah jelaskan bentuk mahabbah syirkiyah itu e, tafsir ayat ini orang musyrik mencintai berhala mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Mereka mencintai apa? Berhala mereka. Mereka juga mencintai Allah. Tapi kecintaan mereka kepada berhala lebih lebih tinggi. Itu syirik. Atau sama. Itu juga syirik. Uh, ada juga eh, tafsirnya bahwa orang-orang musyrik itu mencintai berhala mereka seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Nah, berarti orang musyrik tidak mencintai Allah, tapi mencintai berhala mereka. Orang beriman mencintai Allah. Kecintaan orang beriman kepada Allah lebih dari kecintaan orang musyrik kepada berhala mereka. Makanya segala sesuatu yang memalingkan orang dari tauhid itu disebut apa? Andad. Orang lebih mencintai jabatan, dunia, harta sehingga akhirnya melakukan kemusyrikan berarti dia menjadikan hal-hal itu sebagai andad, berhala. Nah, orang yang mencintai tauhid, dia apa rela meninggalkan itu semua demi apa? Demi tauhid itu. Apapun yang terjadi, kenapa Dia mencintai orang kalau mencintai sesuatu rela berkorban untuk sesuatu itu. Ketika orang mencintai dunia, dia akan rela berkorban walaupun dengan agama. Tapi kalau orang cinta kepada din lebih dari kecintaan kepada dunia, dia akan mengorbankan dunia demi din dia. Itu bentuk apa? Cinta kepada tauhid. Itu dia rela berkorban uh, demi tauhid ini, walaupun dengan jiwa, harta dan yang lainnya. ومن السنة ما ثبت في sahihaini an Anasin radhiyallahu anhu qala. Sunnah hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Anas itu Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqazahullahu minhu kama yakrahu zafa finnar. Tiga hal yang bila, ada pada diri seorang maka dia mendapatkan manisnya iman. pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecil karena Allah. Dan dia tidak menyukai balik kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana dia tidak menyukai dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini e, tiga hal ini bila ada pada seorang maka dia mendapatkan manisnya iman. Di sini lebih e, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dari segalanya. Di sini Imam Bukhari mengambil faedah dari kalimat ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da iz anqazahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar dia membenci balik kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari kekafiran itu sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Di sini kekafiran itu bandingannya neraka. Bandingannya apa? Neraka. Kekafiran neraka kan siksa azab. Ya, azab. Makanya tidak ada rukhsah dalam kekafiran kecuali karena azab. Imam Bukhari mengambil faidah bab ikrah jadi batasan ikroh yang melegalkan kekafiran itu kalau apa? Azab. Karena di hadis juga di sini e, kaitan dengan nar itu kan. Nar kan siksaan. Maksudnya di dunia juga orang tidak diberikan rukhsah untuk melakukan kekafiran kecuali azab. you. <clears throat> Kemudian selanjutnya al-inqiyad. As-sadisu al-inqiyad. Ketundukan. Wadidduhu at-tark. Meninggalkan. Al-inqiyad lugatan al-khudu' wa zul Tunduk dan apa? Penghinaan diri. Menghinakan diri. Takul. Eh, uh, fan fanqada. Saya menundukkannya maka dia pun tunduk. Wastaqadali dan dia tunduk kepadaku. Iza a'toka mu maqadatahu bila dia menyerahkan ketundukannya kepadamu. Wal muraduna al inqiyadu la ilaha illallah tunduk kepada la ilaha illallah walimaktadathu dan terhadap apa yang dituntut oleh la ilaha illallah itu zahiran wa batinan zahir batin inqiyadan munafiyan litark dengan ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan. Makanya orang yang dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu, dia mengatakan saya tidak mau. Itu tidak ada, Pak. Inqiyad. Iblis itu kan disuruh apa? Sujud, menolak. Itu namanya tidak ada inqiyad. Wal muraduna wal murad huwa al istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lima jaa bihi rasul ay al kitab was sunnah bitta'ati wa zalika bil amali bima faradahullahu wa taraka ma haramahu wal eh, tizamu zalika yaitu eh, berserah pasrah kepada Allah dengan tauhid tunduk terhadap apa yang dibawa Rasulullah dengan apa ketaatan dan itu dengan mengamalkan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan dan mengkomitmeni hal tersebut. Wala yantafi'u qailu la ilaha illallah biha illa bihadzal inqiyad. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengambil manfaat dengan kalimat yang dia ucapkan ini kecuali dengan ketundukan semacam ini. Allah mengatakan, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqadis samsaka bil arwatil wasqa barang siapa yang menghadapkan wajahnya memasahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebajikan maka dia telah memegang apa al urwah al wusqa al urwah al wusqa kama qala ibnu abbas wa ibnu jubair hia la ilaha illallah jadi ada ketundukan makanya orang ada orang mengatakan saya mengakui Islam. Saya mengucapkan la ilaha illallah, saya mengakui suatu wajib, tapi saya tidak akan salat. Saya mengakui zakat wajib, tapi saya tidak akan salat. Nah, itu orang kafir. Tidak ada apa? Inqiyad. Seperti togut kan? Allah mengharamkan riba, malah membuat undang-undang pembolehan riba. Allah mengharamkan zina, membuat aturan lokalisasi pelacuran. Allah mengharamkan homer perizinan apa minum homer di tempat tertentu. Kan itu, itu tidak ada apa? inqiyat. Walaupun dia ketika membuat undang-undang itu mengatakan saya tahu ini homer ini haram. Tetap nggak nggak nggak kayak tadi orang mengatakan saya e, saya tahu sholat wajib tapi saya tidak akan sholat Itu namanya tidak ada inqiyat. Kemudian al-qabul al-munafirid lirad, ya, penerimaan yang menafikan penolakan wal qabul lugatan huwa rida bisyai' rida dengan sesuatu. Wal muraduna al-qabul bila ilaha illallah wa bimaqtadathu wa ma alaihi min ma'nan bil qalbi wal lisan wa sairil jawarihi qabulan munafiyan liraddi itu maksudnya menerima la ilaha illallah dan apa yang dituntutnya dan apa yang ditunjukkan olehnya. Dan apa dan makna yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini tunduk dengan apa? Eh, eh menerima dengan qalb, hati, lisan dan anggota badan. Dengan penerimaan yang menafikan penolakan. Fala yaruddu hadhil kalimah aw syai'an min muqtadayatihi min muqtadayatiha di mana dia tidak menolak kalimat ini ya. dan tidak menolak juga sesuatu dari konsekuensi-konsekuensinya. Makanya orang yang apa e, menolak bayar zakat itu kan itu tidak ada qabul itu kan penerimaan terhadap syariat. Fa inna syahadata qad yaquluha man ya'rifu ma'naha. Karena syahadat itu bisa diucapkan oleh orang yang mengetahui maknanya lakinnahu la yaqbalu ba'dha muqtadayatiha akan tapi dia tidak menerima sebagian konsekuensinya imma kibron baik karena takabur seperti apa iblis itu kan au hasadan atau karena hasud ya. kan iblis juga hasud kan e, terhadap Adam au gharazalika atau karena hal lainnya fa hadza lam yuhaqqiq syaratal qabul maka orang semacam ini tidak merealisasikan syarat penerimaan la ilaha illallah ini. Wa dalil qabul dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka bila dikatakan la ilaha illallah mereka yastakbirun, menyombongkan diri, menolak dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami karena penyair yang gila? Jadi mereka tahu makna konsekuensi la ilaha illallah. Mereka tidak mau menerima konsekuensi ini, makanya mereka menolak mengucapkannya. Nah begitu juga orang sekarang, kalau orang sekarang mengucapkannya, ya mungkin kalau andai kata dia tahu maknanya bahwa harus tunduk kepada aturan Allah, tapi dia malah Pak membuat hukum tandingan itu tidak ada Pak kabul gitu kan malah menyombongkan diri fala Buddha min qabuli hadhil kalimah bil qalbi wal lisan jadi harus menerima kalimat ini dengan hati dan lisan balha warod wa raddaha baro anha bahwa kafir barang siapa tidak menerimanya dan malah menolaknya dan menyombongkan diri darinya maka dia kafir kama raddaha kuffaru quraisyin inadan wastikbaran walam yakbaluha sebagaimana orang-orang kafir Quraisy juga menolaknya karena apa? pembangkangan dan penyombongan diri. Mereka tidak mau menerimanya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.